Jangan-jangan telah berlalu sekian hidup kita belum sempat menghafal Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan menghafal, sudah puluhan tahun untuk baca saja nggak sanggup bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih? At-Tirmidzi nomor hadis 2015 itu saat seseorang akan masuk surga maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang dia biasa bacakan saat di muka bumi faqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika fil jannah baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia itu akhir bacaan Quranmu itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala duhai anda yang 40 tahun 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak bekal yang disiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dikumpulkan selesai sudah. Dengan kematian tuntas, uang-uang itu tidak berguna lagi. Kendaraan yang dikumpulkan, dipajang, dipamerkan tidak ada manfaat lagi. Bekal apa yang kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Pikiran kita, amal soleh kita. Apa yang Anda gunakan dengan uang itu? Infak itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kendaraan yang mengantarkan Anda dengan untuk Jumat, untuk ta'lim, untuk mendekat kepada Allah, bekerja beramal soleh, itulah zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Quran surah ke-57 ayat ke-16. Alam ya'ni lil amanu an takhsha'a wa ma nazala minal haq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fadala alaihimul abadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun alam hei kata Allah belum tibakah waktu bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman itu kepada Allah untuk serius imannya untuk benar-benar mendekat kepada Allah untuk benar-benar khusyuk menyembah Allah lizikrillah untuk ingat Allah untuk mulai sadar menyiapkan bekal pulang kalian itu akan wafat kata Allah kalian pulang anda apapun pekerjaan anda kedudukan yang tinggi anda dapatkan harta yang banyak anda raih tetap anda akan wafat